mulia ini yang mana mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi mukaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah kelak di surga. amin amin ya rabbal alamin Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya dan mudah-mudahan kita selaku umat yang bisa mendapatkan syafaah khassah dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sebagaimana biasa di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Cirebon, rutin setiap Sabtu pagi kita terbiasa mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sebelum kita mendengarkan kajian dari guru kita semua Buya Yahya terlebih dahulu malah kita simak mukaddimah atau mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh salah satu asatid lembaga pengembangan dakwah Al-Bahja Cirebon yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Hisham al habshi Maka kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al khair wa syarru bima syaatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina وشفيعنا وكرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إن كم حرمتي guru kita semua Buya Yahya kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih semoga Allah memanjangkan umur beliau memberikan kepada beliau rezeki yang halal tayyiban mubarakan fi ala kulli hal dan semoga Allah jalla jalaluh selalu menjadikan beliau perantara antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kami cintai para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya dan para pemirsa pendengar dimanapun anda berada ketahuilah ya bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberi arahan oleh beliau dengan panduan-panduan hukum dan juga aturan-aturan main di dalam agama kita Islam. Maka pembahasan kali ini sangat berkaitan dengan uh, anjuran-anjuran dan larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya kita membahas ayat ke 55 dari surat Al-Ma'idah Bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innama waliyukumullahu wa rasuluh Walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un ya kata Allah Subhanahu wa taala hanya saja tidak ada lain lagi waliyukum pemimpin kalian orang Islam teman sahabat kalian orang Islam Ya, orang yang dekat dengan kalian orang Islam adalah Allah dan Rasulnya. Pemimpin kalian orang Islam, orang mukmin adalah Allah dan Rasulnya firman Allah. Walladzina amanu dan juga pemimpin kalian adalah orang-orang yang beriman Ya, jadi kalau engkau ingin memilih teman, sahabat, pelindung, apalagi pemimpin, pilihnya adalah yang dimana Allah dan Rasulnya di dalamnya. Pilihlah golongan orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Alladzina yuqimuna sholat Ciri-cirinya adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah dan dia menunaikan zakat wahum rokiun dan mereka adalah orang-orang yang sering melakukan ruku. Jadi syarat tetapi riwayat ini ada yang mengatakan ya ini riwayat benar. Riwayat cerita Sayyidina Ali ketika sholat ngasih cincin ke tanda bahwasanya Sayyidina Ali itu pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Ini adalah pendapat orang-orang Syiah. Makanya orang-orang Syiah mengatakan seharusnya yang menjadi khalifah Rasulullah yang pertama itu bukan Sayyidina Abu Bakar bukan Sayyidina Umar kemudian Sayyidina uthman baru Ali bukan tapi harusnya Sayyidina Ali dulu yang pertama karena apa mengatakan tentang ayat ini bahwasanya Sayyidina Ali itu mendapat isyarat-isyarat bahwasanya dia seorang pemimpin ini pendapat kelompok Syiah ya yang padahal di dalam sejarah kita ahli sunnah wal jamaah telah dijelaskan dengan jelas bahwasanya proses daripada uh, menjadinya Sayyidina Abu Bakar menjadi uh, eh, Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, Sayyidina Uthman kemudian baru Sayyidina Ali, ini ada ada tata caranya. Dikatakan di situ bahwasanya pemilihan Sayyidina Abu Bakar itu bil ahdi dengan penunjukan langsung dari Rasulullah Ketika Rasulullah sakit dan tidak bisa memimpin sholat di Masjid Nabawi, Rasulullah didatangi oleh para sahabat ya Rasulullah, kami ini sedang menunggumu untuk engkau menjadi imam kami karena Nabi Muhammad biasa jadi imam sholat tiba-tiba kata Rasulullah Abu Bakar yang jadi imam Datang lagi sholat berikutnya Abu, ba Abu Bakar yang jadi imam Berapa kali Sayyidina Abu Bakar jadi imam Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah Sebagai penggantinya Nabi Maka Sayyidina Abu Bakar saat itu naik menjadi Khalifatul Rasulullah. Kemudian ketika uh, Selang dua tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat Naiknya Sayyidina Umar itu dilakukan dengan bil bikhtiar, dengan pemilihan umum, pemilu lah, ya. Pemilu di antara kaum Ansor dan Muhajir. Dipilih tuh bikin pemilihan umum. Eh, yang menang saat itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar naik. Dapat sekitar 10 tahun kemudian, ya. Sayyidina Uthman naik. Dengan apa Sayyidina Uthman naik? Dengan uh, eh, biaglabiyah dengan kemenangan dari beberapa orang yang dipilih oleh Sedina Umar untuk musyawarah. Jadi saat itu ada 6-7 orang sahabat pembesar yang mereka musyawarah menentukan kira-kira penggantinya Sayyidina Umar nih siapa? Sayyidina Umar yang nunjuk cari 6 orang, 7 orang. Ana mau ini ini musyawarah. Dah. Akhirnya apa? Dipilih di situ. Ya, ini dilakukan Dulu sebelum kita ada pemilihan umum itu, kita itu nunggu DPR milih. Ya, di DPR para yang duduk di kursi itu milih. Nah, yang terbanyak itu yang menang. Nah, inilah pemilihan naiknya Sayyidina Uthman bi aglabiyah. Ya, dengan musyawarah beberapa sahabat. Dalam riwayat di antara beberapa orang tadi, ya, di antara beberapa orang tadi dalam riwayat ada Sayyidina Ali di situ. Selain ada Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Uthman sendiri. Kemudian setelah itu, naiknya Sayyidina Ali itu bimubayaah. Setelah 12 tahun Sayyidina Uthman memerintah, maka Sayyidina Ali naik. Dengan apa? Bimubayaah dengan bayat. Ya, naiknya Sayyidina Ali dengan bayat. Kalau sekarang tuh eh, dengan tanda tangan lah, cari tanda tangan terbanyak, maka dia yang menang. Dengan bayat Sayyidina Ali orang yang dengan Allah adalah mereka adalah orang-orang yang bakal menang. Ya. Jadi di sini kita rinci kata-katanya di situ ada kata-kata hizib. Hizib itu kemudian dia membentuk satu wadah dan dia uh, wadah ini dibuat untuk mencapai sesuatu atau untuk membendung sesuatu yang buruk. Ya, ini partai. Ada kelompok orang ya, dia punya ide sama, visi misinya sama, terus membentuk suatu wadah tujuannya apa? Untuk mencapai sesuatu atau untuk membendung sesuatu yang buruk. Maka ini partai. Jadi kira-kira partai mana nih yang menang? Kan gitu. Ya, partai mana yang menang? partai yang di dalamnya ada Allah, ada Rasulullah, ada orang-orang beriman. Itu partai yang bakal menang. Jadi udah paham ya maksudnya ya. ya jadi partai mana nih kira-kira yang menang? Udah janji Allah, fa inna humul ghalibun. Sesungguhnya partai Allah kelompok orang yang dekat dengan Allah yang ada di dalamnya Allah dan Rasulnya dan orang beriman adalah mereka orang-orang yang bakal menang maka di sini bukan partai yang membela kepentingan Yahudi dan Nasrani bukan partai yang kebanyakan orang yang di dalamnya orang yang berkelompok ini adalah orang-orang yang tidak beriman atau imannya kurang atau orang-orang munafik yang selalu membela kepentingan Yahudi dan Nasrani. Maka jangan memilih mereka. Maksudnya kita memilih Allah sebagai pelindung pemimpin kita adalah kita menyembah Allah. memilih Rasul maksudnya adalah kita memilih Rasulullah sebagai pemimpin kita maksudnya adalah kita beriman kepada Rasulullah tawassul sambung hati dengan Rasulullah mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah ya makanya kalau kita memilih Nabi Muhammad sebagai uh, pemimpin kita itu maksudnya kita beriman dan mengagungkan Rasulullah Makanya seharusnya kita itu ketika memanggil Nabi Muhammad jangan langsung Muhammad atau si Muhammad ya, tidak tapi dengan panggilan Sayyidina Muhammad ya baginda kami junjungan kami Nabi Muhammad pakai kata-kata Sayyidina karena ada kelompok sekarang yang dia anti Sayyidina ya saya nggak mau pakai Sayyidina itu tidak ada dalilnya ya di hadis Nabi itu Salawatlah kalian kepadaku dengan lafat Allahumma sholli ala Muhammad dalam hadis gitu. Nggak pakai Sayyidina. Sayyidina itu istihad para ulama salaf. Ya tambahin Sayyidina biar apa? Biar kita umat akhir zaman nggak kurang ngajar sama Nabi Muhammad. Ya, masa nama Nabi Muhammad hanya disebut Muhammad, Muhammad tidak pakai Sayyidina. Hadis yang dibawakan oleh orang-orang Wahabi itu hadisnya adalah hadis maudhu palsu yang mengatakan la tusayyiduni mereka katakan katanya Rasul bersabda la tusayyiduni jangan engkau mensayyidina sayyidinakanku katanya ya jangan engkau itu hadisnya hadis maudhu uh, hadis palsu sebab di situ dikatakan dalam kitab Ajwi Batul Ghaliyah jawaban-jawaban yang indah luar biasa uh, atas perkataan dan keyakinan-keyakinan orang Wahabi di, yang dikarang oleh oleh ulama terkenal kita Said Muhammad bin Alwi Al Maliki beliau mengatakan dalam had, dalam tanya jawabnya sesi tanya jawabnya dalam kitab itu dikatakan bahwasanya hadis la tusayyiduni adalah hadis palsu ya jadi pakai sayyidina Muhammad lihat kalau kita uh, khotib di khotib Jumat di suatu tempat tiba-tiba dia hot tipnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala uh, ala Muhammad langsung ini enggak adabnya nggak ada sama Rasulullah maka kalau engkau memilih Rasulullah sebagai pemimpinmu engkau harus mengagungkan Rasulullah engkau menghormati Rasulullah hormat sama Rasulullah ya lewat pakaiannya Jangan engkau nampakkan bahwasanya pakaian orang Islam itu adalah pakaian yang ya pakaian yang yang yang tidak yang tidak indah dipandang mata, pakaian yang tidak e, bertentangan dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah. Ya. Jadi kita tampilkan berusaha mungkin bagaimana bikin Rasulullah itu terhormat. Dengan apa? Dengan penampilan kita umat Islam yang menggunakan baju putih ya sekalinya pakai peci pecinya putih bersih ya sekalinya pakai celana boleh cuma jangan cingkrang-cingkrang ya sekalinya pakai jas boleh cuma jangan rompi gitu kan ada ada kelompok-kelompok yang makainya oh kalau Islam tuh pakainya rompi celananya itu cingkrang oh kita nggak pakai sarung ya kita nggak pakai sarung penampilannya kemudian di jidatnya mohon maaf ada bekas sujud gitu kan ada ada titik dua gitu kan ya, udahlah jangan jangan aneh-aneh jangan salah menafsirkan Al-Quran Al-Habib Salim Asyatiri As ah, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau sholatnya banyak rukunya raki'in ya seling ruku orang-orang yang seling ruku apakah di jidatnya ada tanda hitam tidak ada. Jangan engkau bikin malu Rasulullah dengan menampilkan kesan-kesan bahwasanya Islam itu Islam itu aneh penampilannya. Ya, jangan, jangan begitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, hormati Rasulullah dengan rapihkan pakaian kita. Tampakkan bahwasanya Islam itu luar biasa. Kemudian ketika kita memilih orang-orang beriman sebagai pelindung pemimpin kita, adalah cara kita bagaimana memilih mereka sebagai pelindung dan pemimpin kita, membantu mereka, menolong mereka, menghormati dan menjaga nama baik mereka. Jadi kalau ada kelompok orang yang dia mengolok-olok Islam, merendahkan Islam, palan agamanya adalah uh, Islam, maka apa? Dia merendahkan orang beriman, maka dia bukan termasuk kelompok Allah ini. Dia bukan termasuk partai Allah ini, bukan. Ya, jangan pilih mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di ayat ini Allah 56 eh, Allah mengatakan bahwasanya partai Allah yang akan menang. Kemudian ayat selanjutnya Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina takhadhu dinakum huzwa wal la'iba. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu jangan engkau jadikan sebagai pemimpin alladzina takhadhu jangan engkau jadikan sebagai pemimpin siapa? Orang-orang yang mereka menjadikan dinakum agama kalian Islam huzwa sebagai bahan olok-olokan wala'iba dan sebagai permainan ketawa-ketawa dia Jangan engkau jadikan pemimpinmu partai yang di dalamnya terdapat orang yang kerjaannya ngolok-ngolok Islam, yang kerjaannya mengatakan oh Islam tuh begini, Islam tuh begitu, yang keluar jauh daripada salafus soleh. Ya, maka jangan engkau pilih. Ya, la tattakhidhu, jangan dipilih. Ya, kemarin yang tentang orang mengolok-olok Islam ya Habib tanya kira-kira dari partai mana itu Hah? partai mana Jelaskan partainya merendahkan Islam kan maka apa kata Allah la tattakhidhu jangan dipilih ya jangan dipilih lihat partai mana yang mendukung pembubaran ormas-ormas Islam tahu kan partai yang mana yang mendukung undang-undang ini yang dia berusaha untuk membubarkan FPI maka jelas partainya maka kata Allah apa la tattakhidhu jangan engkau pilih partai mana yang mendukung mendukung uh, peresmian undang-undang LGBT jelaskan partainya maka apa kata Allah la tattakhidhu jangan engkau pilih ya jelas ini firman Allah Subhanahu wa taala huzwa sebagai bahan olok-olok Islam direndahkan ya huzwan di sini dikatakan oleh para ulama tafsir adalah pelecehan secara tersembunyi jadi ngecenya ngolok-ngoloknya sembunyi-sembunyi ya kalau laiba adalah permainan di depan orangnya langsung dia bikin puisi ya dia bikin satu permainan ya langsung di depan diumumkan ya ini namanya apa laiba bikin main-main agama Islam maka dikatakan siapapun ya siapapun yang mengejek Islam menjadikan Islam sebagai bahan olok-oloknya jangan jadikan pemimpin ini jelas pesan Allah ya siapapun mau kafir mau musyrik mau luarnya Islam dalamnya kafir munafik mau fasik jangan dipilih ya karena mereka itu punya punya satu oh, apa ya yel-yel begitu ya punya satu kata bahwasanya musuh musuhku adalah temanku Nih ulangnya ya musuh musuhku ya kita kan musuh sama Yahudi sama Nasrani nih, ya. Musuhnya, musuhku ya adalah temanku. Fahim tuh? Kita memusuhi telah jelas Yahudi dan Nasrani, bukan Islam, bukan Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an, ayo musuhi orang Yahudi, ayo musuhi orang Nasrani, tidak tapi dalam Al-Quran Allah mengatakan, Hei umat Islam sadar, musuh terbesarmu yang sangat memusuhimu, ya, yang mereka betul-betul memusuhimu ada dua, Yahudi, Nasrani. Maka jangan engkau jadikan teman, engkau jadikan musuh balik. Ya, nah eh ada orang yang mengatakan musuh daripada musuhku adalah temanku. Jadi musuh kita siapa? Yahudi, Nasrani. Ini orang memusuhi kita. Jadi musuh musuhku adalah temanku. Mereka merangkul Yahudi. Mereka merangkul Nasrani. Ya, berapa banyak uh, kekayaan alam kita yang kerjasamanya itu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Padahal negara-negara Islam seperti Abu Dhabi, Kuwait, Qatar itu juga mengajak kerjasama tetapi ditolak. Ya, mereka punya perkataan yang demikian maka hadirin hadirat rahimakumullah kata-kata maka di sini ya kemudian di sini dikatakan terusan ayatnya minal ladina utul kitab baik orang yang mereka e, mengambil ahli kitab Yahudi dan Nasrani minggoblikum dari orang sebelum kalian dari Nabi Musa dan Nabi Isa orang-orang ahli kitab wal kufar atau orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin. Jangan jadikan mereka pemimpin. Nah, di sini ada perbedaan kafir dalam definisi kita umat Islam. Orang kafir itu terbagi menjadi empat kelompok. Uh, kafir pertama, jadi ada empat jenis kafir. Kita orang Islam memandang orang kafir terbagi menjadi empat jenis. Pertama satu kafir namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang melakukan perjanjian damai dengan negeri kita. Contoh di Australia ada kafir. Akhirnya karena kita, uh, eh, kita melakukan satu perjanjian damai, gencatan senjata, maka dikatakan orang-orang Australia yang kafir adalah kafir mu'ahad. Kedua adalah dinamakan kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang dia tinggal di negara Islam seperti uh, Hindu Buddha yang ada di Indonesia ya. Yang mereka tinggal di negara Islam dan mereka menjadi tanggungan orang-orang Islam dan karena mereka menjadi tanggungan mereka orang-orang kafir ini mereka membayar jizyah pajak ya bayar jizyah kepada negara Islam jadi dalam tandungan ada perlindungan khusus, dilindungi, nggak kita perangi tuh orang. Jadi salah kalau ada orang Islam ngaku-ngaku Islam, kutuk-kutuk datang ke gereja, ya ngebom bunuh diri jeder, ya orang ini negaranya aman kok, ya itu yang yang engkau bom kafirnya kafir dimi kok nggak ada urusan. Dia ibadah dengan ibadahnya, ya nggak ada urusan. Maka apa ini salah jelas, ya itu kafir zimmi jadi dia bayar jizyah jizyah, jizyah ini nggak seberapa dibandingkan jizyah pajak kita orang Indonesia kita nih bayar pajak tuh kapan punya motor bayar pajak punya mobil bayar pajak punya rumah tanah bayar pajak kan gitu apalagi bayar pajak tuh bapak-bapak ibu-ibu lebih tahu lah ya yang kafirnya yang Islamnya semua bayar pajak kan gitu kalau negara Islam yang bayar pajak cuma orang kafir dimi yang muslim tidak ada yang bayar pajak, cukup bayar zakat. Ya. Kemudian itu namanya kafir zimmi. Kemudian ada namanya kafir musta'man. Kafir musta'man ini ada tamu nih dari negara kafir datang ke Indonesia. Daripada nanti dia diperangi, dia minta aman. Minta aman, am, saya minta uh, keamanan, minta ya minta keamanan. Maka ini namanya kafir musta'man. Nah, tiga jenis kafir ini dilindungi di dalam Islam. Artinya nggak boleh tuh ditumpahkan darahnya, nggak boleh kehormatannya direndahkan. Harus kita jaga kafir ini, kafir muahad, kafir zimmi atau kafir mustakman. Adapun kafir yang harus kita perangi namanya kafir harbi. Kafir yang memerangi orang Islam. Lo ini negara Palestina lagi aman-amannya orang Islam ibadah eh diserang maka apa ini namanya kafir harbi ini Israel ya kafir harbi maka ini yang harus diperangi hadirin hadirat rahimakumullah itulah aturan-aturan main dalam Islam yang intinya adalah bahwasanya kita sebagai umat Islam seharusnya mengikuti aturan Allah, aturan main Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman dengan kita memilih partai-partai yang di dalamnya ada orang-orang beriman. Dan jelas telah Allah bukakan tampakkan di depan mata kita semua mana orang-orang beriman dan mana orang-orang yang tidak beriman. Maka dalam momen ini 2019 ya, maka apa momen ini? Ketika Allah memberikan kekuasaan di tanganmu masing-masing. Allah kasih kita kekuasaan. Kapan? Ketika kita masuk kotak kotak apa sih namanya itu TPS apa ya masuk ke kotak itu ketika kita nyoblos itu Allah ngasih kita kekuasaan tinggal engkau nih lima tahun ke depan kata Allah mau dipilihnya sama orang yang mana orang-orang ini dalamnya ada orang beriman jelas yang dibela sama orang-orang beriman atau kelompok yang mengolok-olok Islam ya kita tidak salahkan pemimpinnya tapi kelompoknya ini loh ya maka jika engkau bela Allah dalam kotak itu tadi maka engkau akan menang bersama Allah tetapi jika engkau, engkau menzolimi dirimu sendiri maka engkau lihat lima tahun ke depan jadi Allah serahkan kekuasaannya kepada kita nih kapan dalam pemilihan itu makanya jangan sampai nggak milih Orang yang salah tuh yang apa tuh namanya? Golput tak apa. Ya, jangan. Nanti kertas suaranya di, dimanfaatkan orang-orang munafik. Ya, kalau punya nenek dapat ya jatah nyoblos, angkat neneknya, ya bawa gitu kan. Ya jangan gara-gara waduh ada kondangan kita nggak bisa ya jadi kita golput. Jangan pakai hak suaranya. Pakai partai yang di dalamnya ada orang-orang beriman Ya mungkin sekian saja pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai ayat 57. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kathiran kami aturkan kepada Al-Habib Hisham Al-Habsyi Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya marilah kita dengar dan marilah kita simak kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita semua Buya Yahya Namun sebelum itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin amin ya rabbal alamin Baik langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Udhkuru salata ala Nabi Muhammad تعالى حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين عئنا يا ربنا على فهم القرآن والعمل بالقرآن واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sangat kami cintai kami muliakan para perindu ridha Allah cinta pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta Al-Qur'an Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan tadabbur kita renungan kita kepada firman-firman Allah dengan bimbingan para mufassirin terdahulu memahami Al-Quran dengan bimbingan para ulama-ulama terdahulu kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat surat Al-A'raf ayat ke-26 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam Qad anzal alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Libasut taqwa dzalika khairul Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam telah kami turunkan telah Allah turunkan alaikum kepada kalian libasan pakaian Bukan Allah menurunkan baju langsung dari langit, bukan. Allah menurunkan air. Kemudian menumbuhkan kapas, lalu dipintal dan seterusnya. Allah memberikan ilham kepada anak Adam untuk bisa merajut atau memintal uraian-uraian benang kemudian menjadilah selembar kain kemudian dipotong sesuai dengan ukuran-ukuran badan mereka lalu menjadilah baju Allah telah menurunkan kepada kalian Allah telah menurunkan kepada kita baju yuari sawatikum yang bisa menutup sawah hal yang membuat kita malu aurat warisha perhiasan dalam bajuan dalam baju Rish bisa saja termasuk di dalamnya renda-renda atau hiasan yang memperindah baju kita. Walibasut taqwa dzalika khair dan baju ketakwaan adalah lebih bagus. Di sini ada yang perlu kita fahami, ada aurat. Ada sesuatu yang kalau dibuka malu itu namanya aurat sawah yasu sahibahu akan menjadikan tidak enak yang punya kalau terlihat namanya aurat kembali kepada kisah Nabi Adam alaihissalam waktu baginda ayahanda yang mulia Nabi Adam alaihissalam sebelum sebelum diangkat menjadi nabi beliau dilarang makan buah khuldi kemudian makan buah khuldi dari buah pelanggaran itu Allah menampakkan sawahnya sawah adalah sesuatu yang bikin malu dan begitulah kisahnya kepada anak Adam segala dosa yang dilakukan itu akan menjadikan dia nanti dipermalukan di akhirat dan juga orang yang normal jika sesuatu yang harus itu terlihat maka itu pun akan malu Orang Arab jahiliyah dihukum oleh Allah sebelum hukuman di akhirat karena mereka sudah tidak berpegang dengan aturan Allah. Mereka dipermalukan sehingga mereka kalau melakukan ibadah tawaf di Ka'bah dengan melepas bajunya. Sehingga dikatakan bahasanya siapapun yang diuji dengan mudah membuka auratnya sebenarnya telah dihukum oleh Allah sebelum dihukum di akhirat. yang suka membuka auratnya telah dihukum oleh Allah seperti orang jahiliyah waktu itu yang tidak mau menerima kebenaran sehingga mereka tawaf melepas bajunya Nabi Adam alaihissalam sebelum menjadi Nabi melakukan atau memakan buah kulti akhirnya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi malu saat itu sehingga data diturunkan kemudian mencari daun-daun untuk menutupi aurat mereka aurat ada aurat zohir dan aurat batin aurat zohir jelas yang harus ditutup Allah telah menurunkan kepada kita untuk menutup aurat kita aurat zohir nanti ada pembagian aurat ada aurat di dalam sholat aurat di dalam solat bagi kaum laki-laki aurat di dalam solat adalah antara pusat dengan lutut oh ini aurat fis pusat dengan lutut asalkan tertutup maka solatnya sah itu derajat terendah sah bukan berarti setelah mendengar kalimat seperti ini nanti jadi imam khotib jumat langsung pakai kolor bukan begitu nanti ada zinah ada risha itu hiasan kesempurnaan dalam berpakaian dalam ayat nanti akan kita, baca khudu zinatakum inda kulli masjidin kalau mau sholat ambil zinahmu perhiasan di dalam berpakaian sempurnakan dengan imamahmu sempurnakan ridakmu sempurnakan dengan bajumu nanti lah ini aurat di dalam sholat bagi kaum wanita aurat di dalam sholat adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya di dalam sholat jadi wanita di dalam sholat adalah sekujur tubuhnya harus ditutup kecuali telapak telapak dhuhran wa bahtan ini bahtanan ini boleh terlihat jadi ibu-ibu tidak usah pusing harus menutup punggungnya begini cukup di sini dalam sholat kasih cetekan apa staples staples ya. oh ibu ini ini sudah ini boleh terlihat dan ini boleh terlihat wajah terlihat rambut jangan terlihat satu pun tidak boleh tidak sah sholatnya itu di dalam sholat wanita merdeka tapi kalau wanita budak tidak ada budak saat ini ini hanya cerita saja fikih cerita itu kalau wanita budak auratnya seperti kaum pria di dalam sholat antara pusat dengan lutut saja tidak ada budak saat ini budak adalah buah peperangan jika terjadi peperangan maka di saat kaum muslimin ditangkap oleh orang kafir dijadikan budak, wanitanya pun dijadikan budak perempuan. Maka balik diganti, mereka yang tertangkap oleh kita kita jadikan budak. Makanya ini adalah kita ngimbangi perbudakan, bukan Islam mengadakan perbudakan. Justru Islam akan menghapus perbudakan perbudakan dan telah sukses Islam telah lebih dahulu membebaskan perbudakan. Sehingga ibadah-ibadah banyak, hukuman-hukuman pelanggaran harus memerdekakan budak, memerdekakan budak. Baik kemudian aurat sitter yang harus ditutup di luar sholat yang harus ditutup di luar sholat dalam madhab kita Imam Syafi'i kita bicara madhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwa kaum pria di luar sholat yang harus ditutup adalah antara pusat dengan lutut anda sah datang ke majelis pakai kolor juga boleh malu saja dengan temannya karena ada bagian zina nggak dosa karena tidak membuka pusatnya awas pusatnya jangan kelihatannya tahu pusat belum tamyiz kalau belum ngerti pusat udel pusat sama lutut pusat dan lutut harus ditutup karena mimbab malayatimul wajib ilabi fawa wajib harus disempurnakan dengan nutup lutut sama nutup pusatnya kalau pakai sarung mohon maaf ada sebagian orang yang perutnya agak menonjol ke depan jadi sarungnya selalu di bawah perutnya itu awas nggak boleh itu haram kelihatan lutut pusatnya sarungnya harus di atas lut, di atas pusat itu bagi kaum pria adapun bagi kaum wanita di luar sholat di depan kaum pria kalau wanita ada bagian-bagiannya wanita di depan kaum pria yang bukan mahramnya bukan bapak, bukan anak, bukan keponakan bukan suami wanita di depan orang lain adalah pendapat yang dikukuhkan kebanyakan dari para ulama adalah sekujur tubuhnya harus ditutup sekujur tubuhnya harus ditutup termasuk diantaranya dengan istilah pakai cadar sekujur tubuhnya harus ditutup tapi di sana ada pendapat yang kedua dan ulama besar juga sudahlah anda boleh pilih antara yang pertama dan kedua jangan saling merendahkan gitu saja kalau anda bisa pakai sajar, cadar bersyukur tanpa harus merendahkan yang belum pakai cadar karena ada pendapat ulama yang kedua pendapat ulama yang kedua wanita di depan kaum pria yang bukan mahramnya mahram itu adalah bapak anak saudara paman kakek moyang sampai Nabi Adam cucu sampai hari kiamat nanti ada mahram dengan nasab ada mahram dengan susuan ada mahram dengan dengan pernikahan nanti insya Allah mahram kita sebutkan pada akhir kita sing, kejelaskan dulu di sini kalau sempat nanti kita sebutkan di akhir majelis siapakah mahram kita nah kalau anda seorang wanita dengan tetangga anda sepupu anda pembantu anda was hati-hati anda dengan Al-Quran saat ini Jangan sampai ilmu hanya di majelis saja. Kalaupun ada yang melanggar, Allah Maha Pengampun lah ya. Segera minta maaf dan insaf, sadar, berubah. Tanpa harus membela bisikan setan yang mengatakan panas, gerah dan sebagainya. Neraka lebih panas, hati-hati. Bagi wanita, pendapat yang kedua adalah segujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah kecuali telapak tangan dan wajah artinya kalau anda buka wajah anda sah anda buka telapak tangan anda adalah sah khilaf di antara para ulama anda buka wajah anda telapak tangan anda boleh sah dan ini sudah sangat cukup maka jika ada wanita membuka kerudungnya jelas haram semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang belum bisa memakai kerudung dikirim suami yang sayang istrinya pakai kerudung kirim tetangga yang senang orang tetangga pakai kerudung lingkungan yang senang pakai kerudung dapat pekerjaan yang dia mudah pakai kerudung kadang banyak di antara mereka tidak pakai kerudung karena suaminya mendukung untuk masuk neraka tetangganya mendukung masuk neraka bosnya mendukung masuk neraka jadi susah pakai kerudung baik itu adalah aurat sitir yang harus ditutup baik Kemudian ini adalah aurat yang harus Anda tutup sebagai seorang wanita. Kemudian di situ ada aurat yang kita aurat nador. Mana yang tidak boleh dilihat oleh kita dari wanita? Kita sebagai pria. Dan mana yang tidak boleh dilihat oleh kaum wanita dari kaum pria? Kecuali ada hajat, tidak harus sampai darurat. Hajat bisnis, belajar untuk mengenal itu anak paman anak tetangga sekedar tahu itu boleh mana yang tidak boleh dilihat sekujur tubuhnya juga kullil mu'minina yaghuddu min absarihim katakan kepada aurat nadhar aurat yang harus kita mana yang tidak boleh kita lihat sebagai kaum pria kita tidak boleh melihat wanita sekujur tubuhnya kecuali ada hajat kita jual beli tahu siapa yang jualan mana orangnya pengen tahu ini ponakan kita apa ini ini ini sepupu kita ponakan kan mahram ini sepupu ini ya itu boleh tapi kalau sudah derajat uh bibirnya uh matanya haram sudah jadi harus punya batasan di sini jangan diremehkan syariat yang menjadikan hati kita rusak karena seperti itu sambil menghayal merenungkan oh matanya oh bibirnya oh pipinya oh kulitnya sudah tak? tapi kalau anda sekedar sama seorang wanita dengan pria pun sama wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna katakan kepada wanita itu untuk jaga mata kecuali hajat jual beli belajar belajar pun sewajarnya secukupnya melihat jual beli pun juga segitu tidak berbuat khawatir oh masya Allah hidungnya oh kumisnya masya Allah tidak boleh begitu itu rusak hatinya coba kalau didengar syariat itu semakin indah orang kalau menjaga matanya semakin indah dengan yang halal Kenapa kok orang semakin tidak puas dengan yang halal yang ada di rumahnya? Karena matanya jelalatan. Salahnya sendiri dia. Dia akan dibuai oleh hayalan Apalagi naudzubillah zaman rusak melihat gambar-gambar yang ada di video, di televisi dan di internet dan sebagainya lihat. Akhirnya pada kesimpulannya dia telah tidak menemukan seperti yang apa di khayalannya pada istrinya. Sehingga menganggap istri dia sudah tidak berharga lagi. Gara-gara matanya jelalatan. Maka indah kulli mu'minin yaghuddu min absarihi Menutup mata itu berindah. Menutup mata adalah indah. Agar semakin indah yang halal. Sebab urusan sampai sampai ini peneliti barat ya. Peneliti barat mereka tidak ada urusan agama. Mereka hanya cara tentang psikologi saja. Sangat didukung oleh Islam pemikiran orang seperti ini. Jadi orang kalau sudah melanglang dalam urusan aurat tidak ada habisnya mungkin padahal dilihat sama-sama seperti itu bahkan mungkin perempuannya lebih jelek lebih ini tapi kalau sudah urusan urusan aurat urusan alat vital dan seram itu sudah tidak ada habisnya karena ada urusan syahwat di situ bahkan yang dimiliki istrinya mungkin sangat lebih bagus hanya begitulah penasaran terus gak ada hati bahkan lebih sekejem daripada candu itu sendiri kalau suruh baca Al-Quran satu jam mungkin saya kelengar tapi mengikuti yang ada di internet yang diikuti dari film-film kotor itu bisa berjam-jam maka dengar Al-Quran kullil mu'minina ghuddu min absarihim agar tutup mata agar semakin indah yang halal semangat terus dengan yang halal tapi kalau sudah mata jelalatan lihat membanding-bandingkan istrinya dengan dia akhirnya apa yang ada di otaknya adalah yang tidak ada di alam nyata hayalan paduan daripada misalnya model yang bagus di sana di sini dipadukan di otak hayalannya tidak ada di alam nyata tersiksalah dia aurat nazar jadi kalaupun lihat perempuan yang lewat ya tahu oh ya orang mana gitu saja selesai akhirnya kita kenal hajat tidak usah diikuti dengan bermacam-macam jaga mata agar semakin indah yang ada di rumah sana kesenangan nanti adalah di akhirat kalau dituruti tersiksa manusia itu baik ada tambahan untuk aurat wanita tadi menutup sekujur tubuhnya aurat yang harus ditutup tadi mengutup menutup sekujur tubuhnya pendapat yang pertama pendapat yang kedua menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan itu hanya berbicara tentang masalah asitru masalah menutup di sana ada bab lain lagi yang perlu diperhatikan dan mari kita mendengar petuah itu adalah dengan insyaf kita ingin selamat seperti kita datang kepada dokter, kita siap untuk ditusuk perut kita, dirobek perut Anda yang lagi mau disesar, atau beri suntik dan seterusnya. Anda siap kalau ingin sembuh. Insya Allah kalau kita butuh pencerahan, kalau kita perlu ilmu. Tidak cukup ternyata bahwasanya aurat itu menutup sekujur tubuh Anda termasuk pendapat yang kedua dengan tanpa wajah eh, kecuali wajah dan telapak tangan tapi di satu tidak cukup hanya sekedar menutup aurat ada hal lain lagi yang harus perhatikan ancaman dari baginda Nabi SAW saya ti ala ummati dalam hati sahih nanti akan datang kepada umatku akan datang kepada umatku nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimatil bukhti fal'anuhunna fa innahunna mal'unat ada lagi menutup aurat hebat rapi nutup auratnya kayaknya cuman dia itu pakai baju seperti tidak pakai baju kasiat ariat mohon maaf lekuk tubuhnya masih tampak anda wanita dengan wanita tidak terganggu tapi kaum pria terganggu dengan model semacam itu sadari anda itu indah semuanya kalau anda mengatakan ada perempuan yang paling tidak indah ada daya tariknya bagi wanita bagi laki-laki Jujur laki-laki yang tidak punya iman, anggap saja ada wanita yang paling bikin nek, suruh lewat tanpa pakai baju, pasti perhatiannya ke sana karena ada daya tariknya sendiri. Anda jangan meremehkan kecantikan yang Allah berikan kepada Anda. Maka ditutup, dihormati, dimuliakan. Allah menjaga bukan merendahkan wanita, justru memuliakan wanita. Yang tidak yang yang yang sudah tidak mau yang tidak senang menutup auratnya itu dihukum sudah di dunia sebelum di akhirat hukumannya adalah dia tidak malu auratnya dibuka seperti orang Arab jahiliyah waktu itu membuka aurat telanjang nggak malu lagi itu hukuman sebetulnya jadi tidak cukup menutup aurat akan tapi harus kita upayakan kita kita berusaha untuk menjauhkan lekuk lekuk lekuk lekuk tubuh terlihat kalau membaca fikih itu beda ya. Kalau di dalam sholat, barang siapa yang melakukan sholat seorang wanita misalnya, pakai baju yang ketat, sholatnya makruh. Itu sholatnya bukan di depan kaum laki. Sholatnya yang makruh. Cuman ini ustadz salah, ini dipakai dalam di, di jalan raya. Kalau wanita sholat dengan baju yang la, yang ketat, maka sholatnya tetap sah. Perempuan sholat pakai celana apa namanya? Lecing apa? celana ketat kuat semuanya sholat menutup aurat tapi sholat sholatnya sah tapi makruh ini urusannya bab sholat bukan di depan kaum pria kalau depan kaum pria tadi kasiat ariat pakai baju tapi tidak seperti seperti tidak pakai baju dan ini setiap masa berbeda-beda Ada tahun 70-an barangkali saya belum tahu itu ceritanya tahun 70-an itu kalau kita trennya perempuan zaman dulu tuh pakai meksi panjang begitu cuman dibelah roet robek sampai paha kan sakit sudah benar-benar malah dirobek sekarang ada juga katanya pramugari sudah benar bajunya panjang dirobek juga nah ini khasiat pakai baju tapi ariat ah, telanjang termasuk model zaman sekarang adalah yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya adik-adikku yang adik-adikku yang kami cintai jika kebetulan dirimu adalah semacam ini mungkin anda termasuk orang yang masih hijrah berangkat dari tidak menutup aurat lalu mencoba menutup aurat dengan menutup aurat baju muslimah baju gaul anda selangkah lebih baik daripada sebelumnya tapi ayo disempurnakan adik-adikku semuanya sempurnakan gunakan baju termasuk mohon maaf upayakan yang bisa menutup mohon maaf wilayah dada anda kerudung yang bisa menutup wilayah dada anda jangan bertanya kepada seorang perempuan tentang model dada tanyakan pria tergoda atau tidak tergoda lah itulah yang hendaknya ditutup anda itu bukan obral bukan diobral anda itu ada privasi suami anda anda ada yang memiliki bukan diobral pinggir jalan alangkah murahnya orang diobral pinggir jalan itu kan kelas-kelas yang di, di, di, di, di apa di balehu balehu apa di promo promo itu kan perempuan murah itu dikasih uang untuk difoto, diceret, tempelin pinggir jalan, lihat kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Karena dia memang rendah ukurannya, dia nilainya uang, nilai Anda adalah akhirat. Itu sudah tidak punya malu lagi, lihat dipajang-pajang. Oh, bangganya dia. Dia merasa paling cantik padahal dia lebih cantik dari dia juga ada dan tersembunyi lebih cantik dari dia banyak kalau sudah dipajang bangga lah berarti dia dihukum oleh Allah tidak punya rasa malu saat itu baik ayo membuat perubahan perlahan demi perlahan kalau mungkin punya baju muslimah yang kurang benar baju ketat-ketat begitu anda mungkin dari hijrah hijrah dari yang belum pernah pakai menutup aurat Alhamdulillah anda sudah mulai melangkah menuju kemuliaan hari ini kami ajak untuk menyempurnakan lalu baju-baju yang serat celana-celana ketat motor di mana potongin buat, buat isi bantal jangan dihadiahkan orang lain nanti orang lain sama ini biasanya orang tobat orang sadar malah baju lamanya dihadiahkan sama orang orangnya rusak juga potong jadi sarung isi bantal atau buat keset wah hijrah hijrah betul hmm. ini yang menjadikan setan lihat saya ini setan manusia juga ngelihat saya mending saya bikin keset lihat wahai adik-adikku yang kami cintai dengar kalimat ini adalah dengan kasih dan cinta dan ini bahasa cinta dan kasih bukan merendahkan dirimu justru ini ingin memuliakan dirimu wahai adik-adikku kami ingin kalian mulia bukan jadi bahan pandangan coba anda berkata wah wah sebenarnya direndahkan kalau faham itu direndahkan tapi kalau anda lewat atau orang pada wah wibawa anda mulia suatu ketika kami berempat berlima wah teman kita di mobil gede-gede keker-keker mukul orang juga jatuh itu suatu ketika di lampu merah ini begitu rendahnya begitu rendahnya orang yang merendahkan dirinya suatu ketika ada lampu merah ada anak perempuan pakai sepeda motor karena di depan mobil kita mau tidak mau terlihat dia perutnya kelihatan ada salah satu pengamen langsung nyolek perutnya begitu kita mau turun teman-teman bu ya diapain Buya ini mau, mau mukul orang tangan dia dia seneng digituin kalau seandainya yang dicolek itu adalah anda yang pakai baju rapat semacam ini mungkin itu sudah dipegang itu orang karena memang perempuan itu sendiri sudah merendahkan sini mengundang orang untuk colek jadi kelasnya yang nyolek ya orang di pinggir jalan <laughs> karena dia merendahkan dirinya Penyekian kelihatan kan model waktu itu model perut kelihatan itu Adik-adikku yang mendengar suara ini, Anda tidak perlu tersinggung, tidak perlu tersinggung. Ini bahasa kasih dan cinta. Sadar, Sayyidina Adam alaihissalam segera mencari dihukum oleh Allah dengan terurai pakaiannya, terurai auratnya. Kemudian Nabi Adam mengambil warakoh, daun-daun, warakoh, daun-daun untuk menutup aurat. Berusaha untuk menutup auratnya. Sayyidina Adam alaihissalam. Dan setelah itu adalah insaf bukan kayak iblis. Ana khairun minhu, biar aku lebih cantik. Oh, enggak, itu iblis tapi Nabi Adam mengatakan Rabbana dolamna fusana. aku zalim begitu ya Allah aku insaf Nabi Adam itu manhaj abawi manhaj abah kita ya kita Nabi Adam salam. baik seperti itu itu masalah aurat kemudian nah ini aurat zahir ada aurat batin lanjutannya walibasu taqwa khair itu adalah aurat batin artinya apa ketakwaan adalah penutup aurat yang sesungguhnya yang lebih bagus artinya apa aurat batin dengan ketakwaan itulah kita tidak akan dipermalukan nanti di akhirat maka dengan baju takwa kita tidak akan malu selamanya bahkan terwujud kalau libasut takwa ketakwaan ada baju dohir akan terlihat jangan seperti sebagian orang yang sombong sudah tidak menutup aurat lihat menutup aurat. orang yang menutup aurat hanya gara-gara orang yang menutup auratnya itu perilakunya tidak baik lalu dengan sombongnya yang pentingkan hati kita nggak penting hir yang penting hati kita huh. merendahkan Siti Fatimah Zahra merendahkan Siti Aisyah tidak tahu kalau dia sombong awas hati-hati jika ada wanita paling sombong ya ke begitu disuruh pakai menutup aurat mengatakan yang penting hati berarti Siti Fatimah itu hatinya jelek ya Wong insyaf saja kok susah, sombong dia malah mengatakan yang penting hati. Oh, berarti hati yang lain busuk. Allah menjadikan orang, Allah memberikan ilham kepada sebagian orang untuk memintal kan. Membuat kain, motong baju rapi, lembut, kita tidak kena panas. Bau cantik, ganteng, bagus itu semuanya. Ini kan dari Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukan nikmat? dengan ilham yang Allah berikan lalu fasilitas sarana fasilitas-fasilitas Allah berikan untuk menyempurnakan keindahanmu sebab baju itu bukan sekedar baju saja tapi harus ada keindahan lihat di situ kan pertama uh, ya bani adam qad anzal alaikum libasan yuari sawatikum sawatikum baju yang menutup itu ada dasar menutup aurat setelah itu rishan kesempurnaan keindahan jadi perlu keindahan juga boleh anda buat model yang boleh yang indah juga boleh pakai baju yang cantik yang menarik bukan seperti pocong begitu ya nggak pantas ya berpindah yang penting nutup aurat begitu saja ada rishan, ada zinah, ada keindahan buat cuman rambu-rambunya sederhana bukan jiplak orang Yahudi, orang-orang di luar Islam bukan jiplak orang-orang fasik anda buat buat boleh membuat kreasi apa saja dalam berpakaian itu adalah makna rish makna zinah asalkan tidak ada ide meniru orang-orang yang tidak sujud dan orang-orang fasik bebas jadi boleh saja orang orang Jawa dengan baju kejawaannya boleh orang Jepang dengan kejepangannya boleh tradisional lokal tapi syaratnya harus menutup aurat yang nggak boleh adalah meniru gaya khasnya orang yang fasik dengan ciri khas man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum yang menyerupai satu kaum dalam pakaian misalnya maka dia digolongkan bersama mereka artinya dosa kemudian ya bani adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma liyuriyahuma Hei anak Adam Jangan sekali-kali setan menggodamu Yaftinakumu syaitan jangan sekali-kali setan menggodamu ini maknanya apa wong setan selalu menggoda kok kita dilarang jangan sekali-kali setan menggodamu seperti firman Allah ittaqullaha qatqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan sekali-kali mati ya Allah kan mati bukan saya ngatur kan begitu ya jangan sekali-kali mati oh, mati bukan saya ngatur wala tamutunna illa wa antum muslimun maknanya apa maknanya begini mati itu akan selalu harus selalu kau perhatikan yang dia datangnya pakai pesan jadi setiap detik dan hembusan nafas yang kita hembuskan bisa saja nyawa dicabut saat itu. Jadi begitu dekatnya, nempelnya, pesannya menjadi jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal kita akan mati. Maknanya adalah kematian itu akan datang kepadamu sewaktu-waktu maka lihat. Berusahalah agar kamu mati dalam keadaan kamu Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan kamu tidak Islam. Terus dijaga. Menjaga keislamanmu. Kenapa? Sudahlah jaga. Bukan kamu cari mati, jaga keislamanmu karena ini selalu akan mengiringi kematianmu itu. Jadi waktu kamu mati sewaktu-waktu kamu dalam keadaan Islam makanya maksudnya bukan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam nggak bisa wong kita bakal mati kok kematian bukan kita yang memilih tapi jaga keislamanmu kematian terus akan datang tidak tahu waktumu waktunya kamu tidak tahu yang jelas akan datang maka kapanpun pagi Islam datang pak pagi eh, pagi ajal datang kamu Islam pak sore datang kamu Islam detik ini kamu Islam jadi kita terus menjaga makanya bahasanya la tamutunna illa antum muslimun sama setan Jangan sampai kau ter, jangan sampai kamu digoda oleh setan. Ya Allah kan setan goda saya terus. Nah, kurang lebih seperti kematian setan itu. Lihat. Setan itu menggoda tidak kenal waktu. Dan setan tidak pernah tidur. Setan nggak perlu istirahat layah-layah nggak -layah, perlu. Full time dia menggoda kita. Tidak ada saat yang terlewati kecuali dia harus menggoda. Kalau begitu maka tetaplah kau dalam keistiqomahanmu dalam kebaikan dalam kemuliaan dalam kesadaran terus jangan lupa dan lalai nah, ini sehingga setan tidak punya kesempatan untuk menggodamu ini maknanya seperti itu bukan jangan kamu digoda setan oh, setan selalu sudah menggoda kita maka berusahalah engkau selalu waspada dengan godaan setan tanpa boleh terlena nggak boleh terlena kita sehingga mau tidur pun kita baca doa bangun tidur kita ingin doa mau makan doa terus kalau sudah kita seperti itu setan tidak punya kesempatan menggoda kita dan memang setan tidak bisa menggoda kita kecuali kita sendiri yang menyambut seruan setan yaitu kapan? di saat kita terlena setan nggak diberi kesempatan untuk orang yang beriman Setan nggak punya kesempatan, nggak bisa. Kecuali kita sendiri yang menoleh. Setan nggak bisa menggoda manusia. Kecuali kita sendiri menoleh, menyambut, maka bersama setan. Kita lanjutkan. Wahai anak Adam, jangan kau mau tertipu dengan setan. Jangan mau digoda dengan setan, difitnah oleh setan seperti telah mengeluarkan kedua orang tua kalian Nabi Adam dan Siti Hawa minal jannati dari surga padahal yang disebutkan ini buahnya pertama begini kamu jangan diganggu setan mestinya akan seperti Adam pernah diganggu setan kamu jangan mau diganggu setan seperti Adam diganggu setan tapi mestinya begitu kan kalimatnya tapi ini kelamaan kamu jangan mau diganggu setan sampai keluar dari surga seperti Adam jadi langsung tutup poin jangan kamu mau diganggu setan sebab kalau mau diganggu setan kamu akan keluar seperti Adam Sayyidina Adam alaihissalam waktu itu dari surga sudah kita jelaskan Nabi Adam diganggu belum jadi Nabi ada mendapat kemarin belum jadi Nabi sebab lama aso Adam waktu Nabi Adam bermaksiat fajtabahu apa ijtabahu ijtabahu itu artinya setelahnya setelah maksiat tobat lalu diangkat jadi nabi jadi waktu itu belum jadi nabi ini kita terangkan pada pertemuan yang lalu baik kemudian nah ini jangan sampai kamu tertipu oleh syaitan sampai nanti kamu melanggar Allah dan akibat dari melanggar Allah akan kamu dijauhkan dari surga cuman di sini bahasa Al-Quran langsung singkat Jangan kau mau diganggu sama setan seperti setan telah mengeluarkan Nabi Adam dari dan Siti Hawa dari surga. Sampai yanzi'u anhuma libasahuma dicabut bajunya baju Nabi Adam Siti Hawa liuriyahuma untuk ditampakkan soatuhuma auratnya nah, ini para ulama memberikan pahaman kalau kita itu mudah tergoda oleh setan, ngikuti setan maka akan terungkap aurat kita. Mudah kita melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu kan nanti fadhihah, dibuka aurat yang dipermalukan nanti di akhirat. Ah, di amal malak nanti. Di akhirat ini kamu berbuat begini, ini kamu berbuat begini, ini kamu berbuat begini nanti di akhirat. Enggak ada yang bisa menolak. dan juga di dunia pun seperti begitu buka auratnya auratnya ini bisa saja aurat dohir ini lihat buka-bukaan aurat batin nggak pernah punya rasa malu di saat kejelekannya disebut lihat gara-gara kemaksiatan semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan seseorang semakin hina orang tersebut lihat sehingga kehinaan sudah tidak lagi sebagai kehinaan karena dia sudah biasa dengan kehinaan. Lah kalau sudah kehinaan tidak hina lagi, berarti dia direndahkan, dihinakan, yaitu dibuka auratnya. Coba bagi orang mulia salah sedikit saja malunya setengah mati. Astagfirullah. Bagi wanita mulia kelihatan sedikit saja. Oh, astagfirullah. Tapi wanita rendah kelihatan sampai wilayah tersembunyi pun dipamerkan, disoteng, disebar di internet. Gila. Karena rendah dia, direndahkan sudah kemudian setelah itu harus waspada kenapa kita harus waspada posisi kita tuh beda dengan setan dan bakundal-bakundalnya setan dan bakundal-bakundalnya innahu yarakum wa qabiluhu kamu harus waspada jangan mau jangan sampai tergoda oleh setan artinya apa kamu harus terus waspada dia itu menggodamu tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada kata istirahat lebih dari itu innahu yarakum dia bisa melihat kamu wa waqabilu dia dan bakundalnya dan keturunannya dan grupnya dan pasukannya min haitsu la dari posisi yang kamu tidak bisa melihatnya kita tidak bisa melihat mereka kita tidak bisa melihat syaitan dan bagundal-bagundalnya kita tidak bisa melihat setan dan rombongannya. Bayangkan. Dia bisa melihat kita, goda kemana kita pergi, dia tahu. Nggak usah sembunyi, nggak usah nyari, sembunyi dimanapun dia tahu. Kita tidak melihat mereka, coba. Kalau orang diganggu sama orang, orang di mana di sana tenang saja. Tapi kalau orang tidak kelihatan, yang menggoda kita tidak jelas lebih berat maksudnya dipahamkan kita itu agar kita semakin waspada dia melihat kita kita tidak melihat mereka maka termasuk cara awal yang paling jitu untuk mengusir setan adalah isti'adah a'udzubillahi minasyaitonirrajim jangan dilawan setan dengan kalimat lalu kita caci kalau setan itu dicaci semakin gede dasar setan, dasar setan, tambah gede tapi kalau kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim semakin kecil, mengecil, mengecil dan hilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim berlindung kepada Allah yang mempunyai setan, yang memiliki setan, yang menciptakan setan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu hanya pembimbing, pemimpin atau yang bakal dituruti oleh la yu'minun orang yang tidak beriman artinya pak syaitan itu hanya punya kesempatan menggoda untuk orang yang tidak punya iman Termasuk di dalamnya orang yang tipis imannya, gampang kena godaan syaitan. Disebutkan juga bahwasanya syaitan tidak punya kesempatan mengganggu manusia pada dasarnya. Kecuali manusia, manusia itu sendiri yang menyambutnya. Kita punya kesibukan sendiri. Maka sibuk kita ini yang perlu kita perhatikan, sibuk kita dengan apa? Kalau sibuk kita adalah dengan umpannya syaitan, maka kita dengan syaitan pada akhirnya. Sibuk dengan kemaksiatan, sibuk dengan tontonan yang dibuat oleh syaitan oh ya sudah sama syaitan tahajud 15 menit sudah sujudnya kayak pusing tapi nonton sinetron nonton film jam 2 malam tuh sampai pagi itu jadi kita yang menyambut setan yang menyeru coba kalau kita menahan itu semuanya setan jauh saya nggak boleh ini haram larangan nggak boleh ini setan setan setan jauh setan tapi kalau kita mulai mengambil main-main dengan umpannya setan pan, pancing kita pertama nonton yang lima menit aja deh lima menit ajib besok sepuluh menit ada lagi besok dan seru akhirnya hobi dan setan tidak akan bisa menggoda kecuali orang yang beriman atau yang lemah imannya tujuannya mau dikeluarkan dari wilayah iman oleh syaitan sampai di sini wallahu a'lam bissawab Baik, syukuran katiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari Teguh dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ya, saya mau tanya. Suami saya menggadaikan motornya di bank, tapi saya ingin kurban. Apa diterima amal kurban, kurban saya? Mau apa? Mau, mau menggadaikan motornya di bank, tapi saya ingin kurban. Baik, kalau mau berbuat baik itu ada harus pakai ilmu Orang ingin berbuat baik tapi tidak sadar dia melakukan kemaksiatan karena tidak punya ilmu. Dia punya utang berarti dia urusannya dengan riba. Eh oleh setan dibisiki untuk korban. Berarti bisiki bukan kebaikan tapi setan. Daripada untuk korban, lebih baik beresi ribamu, utangmu, setelah itu keluar dari riba itu lebih bagus daripada korban. Jangan tertipu ya oleh setan. Ini setan kan halus godanya. Korban bagus, hebat. Pertama korban adalah sunnah. Bayar utang adalah wajib. Keluar dari riba adalah wajib. Dua double wajib mau lawan satu sunnah nggak bisa. Maka kalau ada orang yang seperti itu berarti tertipu dengan hawa nafsunya dan syaitan sekaligus. Jangan mikir korban Mikirlah untuk menyelesaikan urusanmu dengan riba. Mikirlah urusanmu dengan utang tadi. Apalagi utang yang di dalamnya ada riba. Anda akan terbelit terus, terbelit terus. Kalau terbelit di dunia maringan, terbelit di akhirat itulah yang sengsara selama-lamanya. Sengsara yang panjang. Ayo kita berbuat baik harus dengan ilmu. Makanya kami sering ingatkan siapapun, kalau Anda ingin berbuat baik ke tempat ini, ada prioritasnya. Yang masih punya utang jatuh tempo, Berpikirlah untuk menyelesaikan utang yang jatuh tempo. Jangan mikir tentang sumbangan ke pondok pesantren. Nyumbang pondok adalah sunnah. Kecuali utangnya belum jatuh tempo, utangnya tahun depan dan saya punya canang, punya punya cadangan, punya harapan untuk dibayar dengan ini. Maka saya bersedekah boleh. Baik, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah tapi dengan dosa. Itulah seruan hawa nafsu dan syaitan. Harus bersih dalam berbuat baik. Bahkan kadang orang lebih senang sedekah daripada bayar zakat. Ini pengakuan dari orang kaya yang jujur. Benar Bu ya, ya kalau saya sedekah kok gampang, tapi giliran ngitung zakat abot beratnya. Ya memang itu setan ngajarimu. Zakat adalah wajib, sedekah adalah sunnah. Sehingga senang dia mengajarkan sunnah, zakatnya tidak dibayar. Senang setan kamu jadi kawanku kata setan. Ayo kita cerdas dalam beramal ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mulyadi dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang dibiayai umroh tapi uangnya dipakai untuk membiayai sekolah anaknya tanpa sepengetahuan si pemberi karena yang si pemberi sudah meninggal. Baik. Sekarang begini. Ini ada dua nasihat. Yang pertama nasihat bagi orang kaya yang ingin memberikan umroh. Bos, Hei para bos yang baik hati, bos yang baik hati ngumrohan karyawan. Itu bos baik hati. Bos baik hati ngumrohkan karyawan. Cuman saya kasih petunjuk yang lebih bagus. Jangan latah ngumrohkan, jangan latah ngumrohkan. Akan tapi kalau anda ingin menolong dia, ada mungkin yang lebih ia butuhkan. Barangkali rumahnya itu kontrak, belum beres-beres kontrakannya. Mungkin dia punya utang banyak, daripada anda gunakan untuk ngumrohkan dia, lebih baik untuk menyelesaikan hutangnya dia dan bisa saja anda mengumrohkan adalah hawa nafsu anda nanti kalau anda umroh sama karyawan kemana-mana kayak raja wah perintah sana perintah sini mas hati-hati jangan anda latah mengumrohkan kalau sama-sama kasih duit keluarkan jatahmu umroh bu kalau pengen dipakai keperluan juga boleh oh ya alhamdulillah utang saya belum beres-beres wah kan senang dia membuat baik saja kok ngatur masa sampai nggak enak jadinya orang dia aja itu kadang anak yang diajak umroh tuh bingung gimana tidak saya terima, nanti kalau saya tidak terima hangus, saya terima saya punya utang, utang punya umroh, punya utang, punya umroh, punya utang. Hei para orang kaya tolonglah sadar dengan makna ini. Berbuat baik tidak harus mengumrohkan. Akan tapi kebutuhan karyawan itu apa sih? Ini yang pertama. Jadi jangan sampai latah umroh-umroh. Suatu ketika ada orang yang datang, datang kepada kami dan orangnya insaf sih enak saja. Dia cerita setiap tahun atau berapa tahun enam 60 karyawannya. Oh masya Allah bagus. Cuman apakah sudah sampai tanya bahwasanya rumahmu bagaimana, utangmu bagaimana? belum bu ya Tanya dulu. Bebaskan kalau mau umroh silakan. Kalau tidak boleh diambil. Tapi untuk apa dulu? Kalau untuk judi ya jangan. Jelas. Kalau memang untuk bayar utang, Anda bisa langsung bayarkan utangnya dia. Mbak senang dia umroh umroh sendiri hanya diberi, diberi tiketnya saja sangunya ndak akhirnya kalung istrinya dibawa ini hati-hati jangan suka latah umroh ya orang kaya masih banyak kebaikan bisa anda lakukan untuk karyawan anda itu mungkin dia adalah punya ibu yang sakit belum bisa diobati mau umroh nyeksa halus tuh kadang-kadang nyeksa halus tapi pada dasarnya Anda sudah baik menginginkan dia umroh cuman karena Anda belum punya wawasan berbuat baik maka Anda bisa salah dan berbuat baik atau kurang sempurna sekarang sempurnakan berbuat baik tanyakan karyawan Anda itu mau apa ini ada duit untuk umroh 30 juta kalau umroh begini kok utamanya gini-gini tapi di rumahmu iya pak ibu saya masuk rumah sakit waktu itu punya utang sampai hari ini oh masya Allah bayar ribut ibumu lebih gede daripada umroh umroh itu tidak wajib kecuali bagi yang mampu kok selesaiin nasihat bagi yang suka umroh-umrohin orang itu dikit-dikit umrohin <laughs> baik kemudian bagi yang diumrohkan maksudnya begini kalau uang itu diberikan kepada anda dalam bahasa ini saya beri untuk umroh adalah untuk dirimu saja untuk umroh berbeda dengan di saat orang tersebut memberikan kepada anda temaniku umroh berarti kalau temaniku umroh ya temani anakku umroh atau umrohkan bahku dia sudah umroh temani anakku umroh berarti dia itu diumrahkan untuk nemeni ya kan untuk menemani beda ini duit oleh umroh untuk nemaniku keluargaku ya kamu nemeni jadi mungkin untuk bawa kentasnya dan sebagainya maka itu harus uang umroh tersebut digunakan umroh untuk nama nemeni kalau tidak kecewa ya ngasih tapi ini sifatnya diberikan ini duit untukmu untuk umroh sebetulnya setelah diberikan kepada dia jika ada hajat yang lebih penting lagi duit sudah dikasihkan kepada dia memang dalam bahasa ini tapi wakaf ya hibahnya hibah untuk umroh tapi ternyata dia punya kepentingan yang lebih besar lagi, ya. kepentingan yang lebih berat lagi, apakah ibunya sakit, dirinya sakit, semuanya sakit, maka bisa digunakan. Dan orang tersebut pahalanya sudah nyampe, karena ada yang lebih penting. Jangan maksain ini umrah harus umrah. Digunakan sesuatu yang lebih penting, karena uang itu sudah diberikan kepada orang tersebut dan ada sesuatu yang lebih penting baru nanti berpikir ngumpulin sendiri umroh ya ya umroh ya niat umroh umroh kan pada dasarnya wajib nanti ibaratnya begini saja kalau anda sudah wajib umroh apalagi dikasih sama orang anda wajib umroh atau wajib haji saja sudah sudah anda daftar haji kumpulin duit ini sudah wajib pas mau haji jeder ada yang membutuhkan anak sakit semuanya bisa kok digagalkan padahal ini wajib menjadi tidak wajib lagi padahal surah bayari haji wan tak tanya ada yang sakit perlu dana ini masuk rumah sakit dan sebagainya batalkan itu haji wang haji yang wajib saja bisa digunakan apalagi yang sun yang sunnah seperti itu wallahu a'lam bissawab Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Fatur Rahman dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang dirahmati Allah, Buya apa hukum seorang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi seseorang itu membenci para ulama dan para habaib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak mungkin. Cinta Nabi mesti cinta ulamanya Nabi, cinta Nabi pasti cinta duriahnya Nabi nggak mungkin bohong itu cinta anda pun akan tersinggung ada suamimu aku sangat mencintaimu tapi sama ibumu aku benci kurang ajar kecuali anda termasuk orang yang benci sama ibu kan begitu Nabi sangat mencintai ulamanya bahkan disebut pewaris beliau Nabi sangat mencintai duriyahnya bahkan memerintahkan orang untuk mencintainya lah ternyata Nabi mencintai Nabi tapi tidak cinta kepada ulamanya bohong nggak mungkin nah kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan yang kita benci bukan habaibnya bukan ulamanya tapi perilakunya beda dong Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset. Tapi tetap beliau adalah duriahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Ini duriah, ini pewaris. Ulama pewarisnya Nabi, kepleset manusia. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama itu kesalahan kepleset, tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan sudah diingatkan malah lebih sombong oh itu bukan ulama dia itu ulamanya syaitan itu biarpun katanya punya ilmu tapi orang bisa bersalah siapa yang tidak bersalah kalau anda mencari kalau anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati anda tidak punya guru Cuman banyak kesalahan dari orang tulus ikhlas itu adalah salah yang tidak disengaja ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda, ulama itu salah tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama itu. Bohong dia, ulama nggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innama yashallah min ibadil ulama. Takut kepada Allah, melakukan haraman, ngomongnya benar, bukan mencela-menceli. bukan ngomong membuat permasalahan umat merendahkan syariat bukan ulama itu biarkan imamahnya lebih gede dari ini ibaratnya jubahnya lebih lebar dari saya pakai ibaratnya tapi kalau merendahkan syariat Nabi Muhammad bukan ulama dia musuhnya ulama dia gelarnya ulama itulah ulama yang disebut Nabi ulama su ulama juga jadi ulama ada dua ulama su sama ulamanya Nabi SAW awliya'u syaitan sama awliya'ur rahman walinya Allah ada walinya syaitan wah walinya syaitan juga wah oh, macam-macam dia pakai jubah juga bisa tasbihan bisa macam-macam tapi walinya syaitan merendahkan syariat nah tinggal seperti apa tapi pun demikian yang kita benci adalah perilaku khususnya para habaib jangan kalian jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum tidak punya dosa nggak bisa nggak ada jaminan itu maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya orangnya tetap duriahnya Nabi cucunya Nabi kalau melakukan kesalahan ya kita benci kesalahannya kalau sudah kembali ya tetap kita perlu kita rangkul ya bukan kita benci zatnya jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus hmm, habib wah ini awas hati-hati habib lagi habib lagi eh, nah ini awas hati-hati model begitu memang ada habib satu dua misalnya membuat kesalahan-kesalahan mungkin membuat gelisah tapi lihat perilakunya tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini saja insya Allah jadi nggak ada ya orang mencintai Nabi tapi membenci zatnya habaib membenci zatnya ulama kalau perilakunya wajib perilaku yang salah kok dilakukan oleh seorang habaib atau seorang seorang habib atau seorang alim kesalahannya ya kita benci kesalahannya saja orangnya adalah tetap kita cintai dia kita sayangi dia Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Bu ya. Yang ingin saya tanyakan ini masalah azan di kubur. Apa itu? Jadi azan, azan di kubur. Saya pernah melihat azan itu ada yang sambil berdiri di bawah kubur, ada juga azan yang sambil jongkok di atas jadi ini yang afdol itu yang mana gitu biar itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik masalah azan di kubur ini perbedaan di antara ulama kita tidak harus ulama-ulama lain dulu ulama kita perbedaan kebanyakan dari ulama kita mengatakan tidak perlu adanya azan di dalam kubur termasuk orang-orang besar Ibnu Hajar sendiri jadi ulama besar mengatakan tidak ada adzan di dalam kubur. Ulama kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati syafi'iyati. Nah, sebagian dari mereka ada mengatakan ada adzan di dalam kubur. Ini adalah masalah menyamakan dan dia pun rentetkan hujahnya juga diterima, bisa diterima. Mengeratkan hujahnya seperti seorang bayi yang baru terlahir dari perut ibundanya masuk alam baru alam dunia, maka diadzani begitu juga seorang manusia dari alam dunia ke alam barzah diadani dia membuat membuat menghadirkan hujah-hujahnya juga pada kesimpulannya ini ada dua pendapat dalam hal ini bukan berarti ini langsung musuh kita yang tidak adan paham tidak? ini yang tidak adan adalah juga akidah kita fikih kita ulama kita yang mengadani dan yang tidak mengadani juga ulama kita ada jadi tolonglah agak lembut masalah semacam ini jadi nggak usah ribut ada pun caranya itu nggak penting kadang-kadang kita di antara yang azan saja gulat itu ini memang kita biasa gampang ribut model manusianya itu ya yang paling enak bagaimana apakah di dalam atau di luar suka-sukalah kalau di dalam ternyata Masya Allah hujan terus dan agak minggir dikit lah atau bagaimana jadi itu masalah itu tidak terlalu penting bagi yang mengadakan adan suka-suka karena biasanya yang mengadakan adan itu adalah diperkenalkan di telinganya tidak di dengan telinganya pun juga kalau bayi kan begitu adan di telinga kanannya kan begitu bayi baru lahir dan juga untuk meninggal dunia bagi yang mengatakan adan diperlakukan seperti itu juga baik urusan adan masalah khilaf tidak perlu kita ribut urusan adan apalagi bagaimana cara adannya bagi anda yang suka mengadani adani saja kalau memang tukang adan miring di sana ya biarin lah. miring di situ ya biarin saja nggak usah ribut nanti kita biasa ribut mulai dari memandikannya ribut sampai ini mohon maaf saya ingatkan ada suatu hari ada mandikannya Nabi pernah berkata, "Ya muti kau belilah kosal tuki." Ya Aisyah, kalau engkau mati sebelumku akan aku mandikan, mandikan. Ma, suami itu boleh mandikan istri. Enggak ada istilah batal wudhu dan sebagainya. Mana ada wudhu di sini? Perempuan sudah meninggal, enggak ada istilah wudhu, tidak wudhu. Boleh seorang suami mandikannya. Akan tapi nanti diutamakan adalah memang itu termasuk perempuan-perempuan yang mahram, perempuan-perempuan yang mandikan perempuan. Laki-laki yang mandikan laki-laki Jangan sampai anda laki-laki mandikan perempuan kecuali anda mahrum Yang meninggal ibunda anda, yang meninggal anak putri anda boleh memandikannya. Itu pun tetap menutup auratnya bukan dibuka. Nah, kemarin ada orang masalah oh, fatwanya lantang sekali. Batal nanti, utuhnya oh, batal apanya? Orang meninggal dunia tidak ada batal-batalan sudah. Yang wajib kita yang wajib mandikan. Tidak dimandi pun dia bisa masuk surga kok. Yang dosa kamu gitu saja kok. Jadi ada orang lusuhnya lebih-lebih yang nggak mau ngaji lebih, kalau lebih, kalau lebih apa? lah leb, lebay semutin lah bahasa Jawa nah. mutin tidak pernah ngaji mutin tidak pernah ngaji termasuk pernah kita juga tidak jauh-jauh di Cirebon ini letak mayit letak mayit mayit perempuan jelas mayit perempuan adalah kepalanya adalah di arah kanan kemudian kita ke arah pinggulnya kalau laki-laki di dalam ulama kita menjelaskan laki-laki sama sebagian mengatakan sama tapi kita menghadap ke kepalanya sebagian dibalik kepala yang ditaruh di arah selatan kiri kemudian kita menghadap ke kepalanya ini semua ada aturannya kenapa kok begitu sebab kalau laki-laki sebab disunahkan bagian terbanyak dari mayat itu adalah di kanannya makanya kepalanya harus dibalik di arah selatan kalau di Indonesia selatan itu mana pokoknya selatan arah kiri jadi imam yang menghadap ke sini berarti bagiannya adalah terbanyak begini juga boleh ke arah kepala di utara juga bo boleh ini masih sempat ribut itu ini makanya ngaji itu penting sampai saya ngomong sudah lah pak pokoknya jangan suruh berdiri mayatnya sah sudah ini kadang-kadang orang bikin ribut ilmu itu penting makanya sampai ada lagi seorang ibu suaminya meninggal dunia itu nggak boleh keluar dari kamar ini ustadz model apa ini akhirnya saya panggil keluar bu itu nemu yang lainnya ada saudara kenapa ini iya bu ya katanya ustad itu nggak boleh saya stres melihat anu. ranjang suami saya melihat ranjang ya dok stres dia ya nggak boleh keluar rumah pakai dandanan di rumah ketemu sanak kerabat boleh biar riang dia ini ada di cerbon itu hebat cerbon itu saya pusing ya ini. yakin bukan ulamanya itu kalau ulamanya tidak hanya itulah yang tidak mau ngaji ngurusi jenazah Hah? tidak ngaji ngurusi jenazah keluar nemui sanak kerabat dan saudaranya boleh tentunya dengan menutup aurat tanpa danda dan ketemu sepumu ketemu ini mungkin terhibur dengan itu semuanya ini adalah masalah mayat itu kadang-kadang ribut di kalangan orang yang tahlilan saja subhanallah bihamdihi subhanallahil azim nggak mau subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi nggak boleh panggil azim ajib ini ada satu tahlilan subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi yang satunya ulama subhanallah bihamdi subhanallahil adim ini gara-gara gitu tak ribut sehingga dikerasin adim udah leh ada juga di Indonesia itu bukan di Cirebon nanti Cirebon saja saya orang Cirebon ya Enda ini karena lingkungan-lingkungan perlu, sebalah kita perlu dalam keadaan orang meninggal dunia sampai ngurusi mayat mendukung ribut masih banyak zikir jangan macam-macam ngurus jenazah kok repot yang sejuk ini orang meninggal dunia banyak didoain repot gara-gara semuanya ngatur kayak jadi imam jadi ulama semuanya di situ makanya paling enak minggir aja lah kok kubur bagaimana saja sah sudah selesai yang penting tidak pandang bina pak ngadep ke kiblat sudah selesai kemudian binatang buas tidak akan mengombongkarnya sudah selesai repot ini coba saja semuanya jadi ustad kalau sudah urusan jenazah semuanya jadi ustad ribut kenapa kita sering membuat keributan hati yang sudah tidak ketemu itu atau kurang ilmu semoga Allah berikan kepada kita ilmu pemahaman dan kelembutan hati kepada sesama wallahu alam bisawab baik dari jemaah ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf Buya, saya mau bertanya bagaimana supaya hati dan pikiran kita selalu merasa tenang Bu ya karena kita sebagai manusia biasa dalam menghadapi cobaan hidup masih suka gelisah Bu ya ya terima kasih Bu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan sedikit sebetulnya ketenangan itu adalah keteman dia bicara bagaimana hati dan pikiran saya agar tenang Tenangnya hati dan pikiran bukan dengan tenangnya jasad. Maka yang perlu ditata adalah pikiran dan hati. Bukan berarti ketenangan hati itu adalah karena banyaknya duit, bukan. Itu orang kaya juga gelisah kok kadang-kadang. Bukan ketenangan batin itu karena suaminya ganteng tidak. Atau istrinya cantik, bukan. Jadi memang ketenangan murni di dalam hati kita. Nah, tinggal sekarang itu bagaimana agar hati itu tenang? Jawabannya sederhana, hati dan pikiranmu kau sambungkan dengan apa dan siapa. Kalau hati dan pikiranmu engkau sambungkan dengan sesuatu yang bikin gelisah, ya gelisah. Coba. Kalau hati dan pikiranmu, orang boleh mencari dunia, tapi tidak boleh menggantungkan hatinya dengan dunia tersebut Sehingga kalau orang menggantungkan hatinya, mengikat hatinya dengan dunia, lihat, di saat tidak mendapatkannya dia gelisah. Di saat mendapatkannya hilang pun susah. Ada orang duitnya hilang tenang saja kok, ajib. Karena dia ada mengikat hati ini kan dengan dunia tersebut. Maka dengan Allah lah itulah. Ketenangannya ada dengan Allah. Kalau orang dengan Allah duitnya hilang nggak susah, malah ngasih satu miliar bangun pondok. Coba. Lah kok bisa ini? coba yang hatinya nggak sambung dengan Allah satu miliar ini buat abimat dua dapat tambah gede duit saya tapi enggak hatinya tenang kehilangan duit satu miliar kok ini duitnya jatuh seratus ribu puyengnya setengah mati nangis-nangis nah ini urusannya hati kita dengan siapa Nah kalau sudah urusan kita hatinya dengan Allah mudah Allah apapun di saat dia sakit lihat sakit sakit jasadnya sakit tapi kalau dia kenal Allah dia akan tahu bahasanya akan akan ada imbalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka rasa sakit akan tereda dirasakannya menjadi tidak separah tidak semakin sakit sama itu loh kok jauh sekali imbalan di akhirat kok lama banget ya itu saja ibu ibu yang hamil tua nggak bisa melahirkan bawa ke dokter ambil pisau dokter buka perut saya Aduh dengan senang hati dia sakit ah lihat banyak ah senang ada sesuatu yang lebih menyenangkan dia apakah dia susah ya enggak begitulah sebetulnya ujian dari Allah di dunia ini tergantung harapan kita tuh di mana sehingga ada orang tuh putus asa bunuh diri dan sebagainya kan orang orang dungu dia orang dungu mau nikah nggak jadi bunuh diri utang kebanyakan bunuh diri gampang banget dia di negeri kafir banyak bunuh diri nggak ada iman Sebenarnya gelisah karena dia tidak punya Tuhan dia sebetulnya kalau punya Allah nah ini sekarang biasakan dengan Allah maka ala bidzikrillah tatma'innul qulub mengingat Allah menjadikan terang hati bukan kegembiraanmu adalah dengan dibalik tumpukan harta coba kita melihat kita menemukan orang di kampung-kampung sangat sederhana gaji sehari untuk makan sehari tapi no problem dia hidupnya candaria dengan istri ya Masya Allah suaminya berangkat dulu nanti tak kirim sarapan pak ya enggih berangkat suaminya duluan kok belum datang sambil nyangkul eh, suami inti yang bawa rantang rantang ngasih bungkus pincuan begitu bawa makan ya, pak ya nah pulang nanti bawa sayur suaminya tatonya Pak dapat burung dapat ikan sedikit nggak pernah punya problem dia kayak orang punya istana itu tapi yang rumahnya gede mobil mewah itu belum tentu senang dia karena urusan bukan dunia gelisah mau kita pernah ngisi pengajiannya orang kaya kayaknya gelisah semuanya mulai dari gelisah rumahnya sertifikatnya di bank semuanya ada mulai gelisah kebanyakan duit gelisah kebanyakan duit kok bisa gimana ini punya dua perusahaan saja saya sering ditinggal sama suami saya sekarang membuka perusahaan di luar negeri bu ya bagaimana nasib saya nanti wah tambah susah dia <laughs> macam-macam orang lain bingung nih manusia ini karena hatinya tidak dengan Allah maka ada bidzikrillah tatma'innul qulub dengan banyak menyebut nama Allah ingat Allah akan menemukan ketentraman sehingga susah yang sesungguhnya adalah di saat dia jauh dari Allah kalau sudah jauh dari Allah kecil pun jadi susah tapi kalau dengan Allah bencana pun kayak apapun akan menjadi sebab dia senang karena ini dari Allah sehingga para solehin itu kalau diuji dengan kefakiran selamat datang dengan syiarnya orang-orang besar. Kefakiran syiarnya orang-orang besar. Dia tidak menganggap sebuah kerendahan. Tapi lihat yang tidak punya umat nasib sudah sholat tetap melarat, tuhaan tetap melarat. Nah, kurang ajar sama Allah nih. Gimana bisa bahagia dengan Allah saja curiga begitu, dengan Allah sudah nggak benar. Baik ya, kuncinya adalah bagaimana hati kita kita biasakan dengan Allah dengan Allah hakikatnya seperti itu tapi di samping itu juga kalau kita berkumpul dengan kemuliaan anda akan menemukan kesejukan karena apa Allah akan turunkan rahmat di tempat semacam ini anda berkubung bergabung di tempat-tempat mulia biarpun secara dohir tidak langsung hiburan itu disajikan misalnya kalau orang ahli maksiat kan hiburannya adalah hadir disko dan sebagainya oh ketawa-ketawa ketawa sesaat itu susahnya panjang Senang kelihatannya, tapi tidak tahu bahasa dia akan menemukan kesusahan yang panjang. Tapi kalau kita menghadiri tempat mulia semacam ini, dijanjikan oleh Allah ada rahmat diturunkan, Anda semakin sejuk. Anda berkumpul dengan orang senang, orang baik, lihat ada kesejukan. Lihat. Jujur, kita dengan orang soleh saja, kita lupa kok dengan segala permasalahan. Kalau Anda duduk dengan orang yang sangat Anda cintai dari ulama-ulama orang soleh, Anda duduk saat hilang kalau utang lupa, ini lupa, sakit lupa. Itu hanya dengan orang soleh Bagaimana Anda merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu saja. Kembalikan hati kita dengan Allah. Biasakan berzikir, merenungi, merenungi, merenungi ya, merenung, ya. merenungi tentang nasib kita nanti di akhirat. Bagaimana urusan dunia, rendahnya dunia. Kalaupun mencari dunia hendaknya untuk Allah. Sudah menjadi orang kaya boleh, bukan dilarang, tapi bukan hanya untuk menyuburkan kesombongan kita, untuk membesar kerakusan kita kalau kita hanya mencari dunia hanya untuk dunia tersiksa, seperti diingatkan oleh Nabi, kalau ada orang hatinya itu rakus, dikasih lembah emas satu minta dua, dikasih dua minta tiga, kasih ini. Dan unik orang itu punya pabrik enam, itu pabriknya triliunan semuanya tuh. Itu kebakaran hancur tiga, itu masih nangis nyungsep masuk rumah sakit, bodoh banget dia, masih ada tiga, tiganya saja masih kaya raya dia. Tiga perusahaannya masih berjalan, tiganya runtuh, itu nyungsep dia masuk rumah sakit Ya, kasihan benar tuh manusia semoga Allah menjaga hati kita hati dengan Allah maka di saat anda kaya kaya yang sesungguhnya anda bisa menjadi fakir anda kaya dengan Allah indah Allahu alam bisawab Baik, Afan Bay, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan satu pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Malangbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya ingin bertanya karena pertanyaan ini sangat penting. Apakah anak yang soleh bisa menyelamatkan orang tuanya yang meninggal karena bunuh diri? Terima kasih Buya, saya mohon sekali untuk dijawab. Bunuh diri, naudzubillah. Dosa besar. La taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati. Jangan engkau meletakkan dirimu dalam kehancuran. Kalau ada orang mati bunuh diri maka nanti di hari kiamat akan disiksa dengan cara bunuh dirinya. Kalau menusuk terus disiksa dengan tusuk, tusuk, tusuk, tusuk, tusuk. Kalau dia masih terjaga imannya, ditusuk sampai selesai dosanya bisa masuk surga karena dia masih ahli iman. Makanya orang bunuh diri masih dianggap sebagai orang muslim, tapi kita tidak tahu cara bunuh dirinya seperti apa kalau memang cara bunuh dirinya itu na'udzubillah karena sudah tidak percaya dengan Allah murtad saat itu makanya nggak ada surga baginya yang dikhawatirkan itu makanya jangan main-main urusan bunuh diri na'udzubillah ini mau bunuh diri minum obat kebanyakan ada satu anak ada satu orang minum tidak usah sebut nama obatnya minum obat sampai bodoh bener kan kalau mati di neraka jangan main-main protes sama suami saja langsung begitu waduh propes bapaknya alhamdulillah bahaya sekali kalau mati matinya mati bunuh diri termasuk minal kabair dosa gede kalau masih tersisa iman bisa selamat yang jadi masalah ada orang bunuh diri karena imannya sudah tidak ada dan kebanyakan seperti itu namanya su'ul khotimah biarpun disolati tapi ternyata tidak ada iman di dalamnya kalau bunuh diri itu bahaya sekali ada orang bunuh diri karena mungkin ya di saat ini ada sadar tapi tidak kuat uh, minum umum terus sadar sadar sadar masih iman tapi Anda nggak percaya kalau Allah bisa bayar utangnya Allah bisa berikan jodoh yang lainnya karena kadang tinggal menikah saja bunuh diri minum baygon bodoh bener minum tegan. ada orang gila banyak hukumannya di akhirat mengerikan jadi kalau memang ada sisa iman, secara zahir, secara zahir. Secara zahir kalau ada orang mati bunuh diri asalkan dia adalah keluarga ahli iman, ahli Islam, kita wajib memandikannya dan menyolatinya, mengkafaninya, menyolatinya dan mengkuburnya. Dia sebagai ahli Islam. Kalau ada anaknya mendoakan insya Allah tetap nyambung. Karena dia seorang muslim. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Yang tidak diampuni hanya menyekutukan Allah. Jadi kalau ada orang bunuh diri ada termasuk dosa gede yang masih diampuni oleh Allah kalau memang ada sisa iman yang repot pas bunuh diri memang nggak percaya adanya Allah dan ini sangat pribadi antara dia dengan Allah hati-hati maka sangat mungkin sekali orang mati bunuh diri karena sudah tidak punya iman makanya mati ya mati selama-lamanya di neraka sehingga sebagian ulama mengatakan orang mati dalam keadaan bunuh diri mati selama-lama di neraka adalah dimaknai kalau memang waktu bunuh diri sudah tidak punya iman, tidak punya Tuhan. Tapi yang masih percaya adanya Allah ada iman akan dihapus dosanya diseksa dulu baru nanti masuk masuk masuk surga. Yang jelas dosa gede hati-hati jangan main-main bunuh diri. miso biso minum obat. Yang paling minum obat dosis tinggi dan sebagainya deg-deg masuk rumah sakit oh untung tidak mati naudzubillah kok mati ada orang kok bodoh banget itu itu orang putus asa dan dosanya gede lagi karena merendahkan Allah seolah-olah Allah tidak bisa menyelesaikan urusannya ini kan kurang ajar murtad dia punya utang banyak oh, ada orang nggak punya duit saja menjadi miliaran bisa kok apalagi anda, ada orang minus satu miliar minus satu miliar bisa ditutup oleh Allah dalam waktu singkat seperti orang nol menjadi triliunan Allah maha kuasa kalau sudah iban dicabut naudzubillah pacaran lima tahun setelah itu ditinggal menikah ya salahmu sendiri mau dipacari sudah bilang jangan pacaran langsung nikah saja dari awal kan enak sudah begitu minum bacon lagi bodoh dua kali dia ada model-model kayak begitu innalillah bunuh diri dosa sangat besar satu ini masalah bunuh diri satu sisi lain kalau ada orang terlihat bunuh diri kita hendaknya khusnudon mungkin dia tidak sempat bunuh diri atau mungkin dibunuh atau mungkin dalam salah kita jangan mudah menilai orang bunuh diri bisa saja ada yang membunuhnya Bisa saja dia tertidur lalu mimpi lagi bawa pisau, dipikir mau membela apa, yang dia kena dirinya sendiri. Bukan serta-merta bunuh diri. Pokoknya kalau Anda melihat orang bunuh diri, ahli la ilallah, Anda katakan semoga itu bukan bunuh diri biarpun dia tanya nusuk dengan tangannya bisa saja dia tertidur mimpi ada orang ada setan oh, terus kebunuh makanya jangan prasangka buruk kalau orang kelihatannya bunuh diri katakan semoga tidak bunuh diri semoga tidak bunuh bunuh diri kan dosanya gede apapun sudah Loh kok minum kopi bacon? <laughs> Mungkin dia lagi pusing salah, maksudnya dia mengambil teh botol. Uh, tuker karena buru-buru lihat keselak matilah dia kalau lihat orang bunuh diri lihat kematian seseorang jangan anda prasangka buruk kita tidak mengerti bahkan ada orang karena dibunuh oleh orang jahat lalu digantung biar dikesankan dia bunuh diri sudah kita suudon tak tahu dia mati syahid karena dibunuh oleh orang lain karena dibunuh oleh orang yang dolim kepada dia langsung digantung kasih karung atau di, di tiang diam angin-angin itu ada suatu ketika Baik, jangan sekali-kali Anda gampang mengatakan dia bunuh diri, dia bunuh diri. Masya Allah. Baik, hati-hati ya. mengatakan gampang mengatakan orang bunuh diri juga bukan bukan hal yang baik. Kemudian hati-hati urusan bunuh diri, jangan macam-macam deh. Gara-gara marah sama suaminya, nyebrang jalan semuanya, terus kamu mati, tabrak bener, nggak mati-mati, kapokmu kapan tambah sakit. Orang kok jelek banget niatnya ada marah sama suami lari semuanya nyebrang jalan itu kalau mati beneran bunuh diri itu ada macam-macam model orang putus asa semoga Allah menjaga kita semuanya menjaga iman kita punya keyakinan kalau punya masalah Allah yang menyelesaikan dan ingat kematian bukan jangan jangan sampai ada orang menganggap kalau setelah mati itu selesai justru setelah kematian itu ada cerita panjang ada orang punya masalah di dunia, mati. Bukan berarti masalahmu selesai. Lebih gede lagi masalahmu di alam barzah. Di depan manusia ya punya utang banyak, selesai mati bunuh diri gak bayar utang. <laughs> Dia ditagih nanti di akhirat. Ditagih di akhirat. Tapi kalau orang punya utang banyak lalu dia tobat ingin membayar, ingin membayar berusaha tapi belum bisa-bisa, berusaha belum bisa-bisa, minta maaf kepada yang utangi, terus kau mati, selamat dia, sadar, bukan bunuh diri. Tapi saya dicaci maki, cacianmu adalah mengurangi dosamu. Malu saya, ya harus malu. Justru malumu mengurangi dosamu gara-gara malu. Bunuh diri. Karena nggak ada iman. Makanya kasus bunuh diri yang paling banyak adalah di kalangan orang yang tidak beriman. Di kalangan ahli iman hampir tidak ada namanya bunuh diri. Wallahu a'lam bisawab Baik, cukup ya. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu sore ini Zulqa'dah ada pengajian 22 Zulqa'dah, pengajian di ruang mad, ruang madya komplek Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Besok seperti biasa majelis Riyadhus Solihin jangan lupa jam setengah tujuh sampai selesai dan juga ahad siang besok di Karangjala dengan Umi di Karangjala tadi di Takwa juga dengan Umi kemudian juga pendaftaran DTA untuk melayani masyarakat ingin mengajak, mengirim anaknya untuk ngaji di sore hari di sini juga ada kelas SMP, kelas SMA atau kelas SD, kelas TK juga ada untuk wilayah ini ini wilayah kita buat wilayah luar dipersilahkan yang mau mendaftarkan boleh ngaji di TPK dan DTA Kemudian karena banyaknya santri, maka kita perlu ada sumbangsih dari siapapun yang punya keahlian, misalnya punya hafalan Al-Qur'an untuk mendaftarkan menjadi guru, tapi dengan catatan mereka harus ikut pelatihan untuk menyeragamkan bacaan ikut metode namanya metode tashili. Kemudian setelah itu akan ditempatkan untuk bisa mengajar para anak-anak santri kita. Dan juga siapapun yang ingin bergabung dengan pondok aktif bisa bergabung dengan tenaganya silahkan datang ke tempat ini dengan pikirannya atau dengan uangnya, rizkinya bisa masukkan ke infak center. Anda yang jauh dari pondok bisa ke langsung ke rekening Bank Syariah Mandiri rekening 7200 4292 Yayasan Al-Bahjah. Baik. Dan mohon didoakan kita ada pembebasan tanah yang belum selesai. Kurang lebihnya kurang berapa ratus. Ya, mohon pembelasan tanah di daerah Panjalang sana mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyelesaikan Karena memang di sana nanti ada program besar di sana kita sekarang masih pelebaran-pelebaran tanahnya dan Alhamdulillah sudah cukup luas dan mungkin akan segera dimulai pembangunannya tapi tanah ini belum tuntas semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembelian tanah tersebut ahli surga dan semoga kita golongan mereka dan juga pembangunan di sini terus berkembang silahkan Anda punya ide-ide, Anda ajak orang lain dan ingat kalau Anda mengajak orang lain lalu orang tersebut berbuat baik, maka Anda pun mendapatkan pahala sama seperti yang dia lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa marhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allah daripada inna du'afa ukawina wa inna adilla fa'izana wa inna fukra fa'gnina Allah makfina bihalalika dan haramika wa aghnina bifadlika aman siwak aslih dhata bainina aslih dhata bainina aslih dhata bainina Ya Allah jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu Ya Allah Jauhkan kami dari fitnah permusuhan Jauhkan kami dari fitnah pertikaian Jauhkan kami dari fitnah kebencian Dan kami mohon Ya Allah Pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu Ya Allah dan jauhkan kami dari pemimpin yang tidak takut kepadamu ya Allah pilihkan kepada kami pemimpin yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad jauhkan kami dari pemimpin yang tidak kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad berikan kepada kami pemimpin yang mencintai umat karenamu ya Allah Jauhkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak punya kasih sayang kepada umat Dan kami mohon Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Engkau maha tahu Ya Allah Hajat kami, kabulkan hajat kami Berikan kepada kami segala kebaikan di dalam diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, umat ini Allah di dunia dan di akhirat kami dan akhirat mereka kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah Saudara-saudari kami ya Allah Berikan kepada mereka segala kebaikan Dan kami mohon ya Allah Semua yang hadir di sini ya Allah Jaga mereka semua ya Allah Mudahkan kami dan semua yang mendengar suara ini menghadiri acara ini Mudahkan kami untuk menjaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah Agar tidak melihat yang kau murkai ya Allah Jaga mata kami ya Allah dan ampuni atas dosa mata kami yang lalu ya Allah Dan di masa depan kami mohon Persulitlah mata kami untuk melihat yang haram Permudahlah mata kami untuk melihat yang halal Yang korido ya Allah Dan ampuni dosa masa lalu kami ya Allah Sebab-sebab keharaman jauhkan dari kami ya Allah ganti dengan sebab-sebab kemuliaan sebab-sebab kebaikan dan mudahkan kami keluarga kami masyarakat kami untuk menutup aurat mereka kami mohon jika ada di antara mereka yang masih sering membuka aurat mereka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah dan berikan kesadaran akan kemuliaan ini ya Allah dan ampuni mereka ya Allah jangan biarkan mereka mengumbar aurat mereka menjadi sebab kehinaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah dan kami mohon ya Allah ya Allah siapapun ya Allah yang mendengar suara ini yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami kami mohon ganti dengan segala kebaikan ganti dengan kebahagiaan ganti dengan kemuliaan ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kepada mohon ya Allah kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah Panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, itu ya Allah. Kami ingin saat Kau cabut nyawa kami kelak ya Allah. Kami sujud dalam solat kami ya Allah.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 khusus disampaikan kepada tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik para hadirin para hadirat para orang tua kami para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada demikianlah kajian pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis.